yang dia menuntut meniti jalan tidak lain tidak bukan dengan maksud dan tujuan menuntut ilmu Niscaya dengannya Allah Azza wa Jalla akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Tidak semua kaum muslimin diberi taufik oleh Allah sudah bisa hadir di majlis pengajian seperti malam ini. Tidak semua saudara-saudara kita yang mengetahui adanya majlis ini bisa hadir karena udur-udur dan kita adalah manusia-manusia yang oleh Allah diberi taufik tersebut untuk kita bisa hadir dan duduk di majlis ini oleh karena kita harus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dengan niat kita yang harus diikhlaskan kita datang ke majlis ini adalah untuk menuntut ilmu dan kita menuntut ilmu adalah untuk membina iman dan takwa untuk kita tebalkan iman dan kokohkan takwa dan agar kita bisa memetik buah dari ilmu yaitu amal-amal solih bagi kita semuanya Allahumma amin. Yang kedua, solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Tuna wa uswatuna wa sayyiduna wa imamul anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam kita berharap Allah azza wa jalla memenuhi janjinya dan dia adalah zat yang akan memenuhi janjinya sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashran Barang siapa yang bersolawat kepada saya sekali solawat Dengannya niscaya Allah akan bersolawat untuknya sepuluh solawat Kaum muslimin Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Pembahasan pengajian kita pada malam hari ini insyaallah taala adalah pembahasan tema yang begitu agung. Sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu diukur dari kemuliaan apa yang diketahui dengan ilmu. Sebagaimana yang kita telah kabarkan bahwa tema pengajian kita di malam hari ini mengangkat pembahasan agungnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi adalah Islam. Sebagaimana Islam sesungguhnya dia adalah sunnah Nabi itu sendiri. Itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Di dalam kitab-kitab akidah mereka. Kita contohkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Menyebutkan dalam kitab beliau tentang masalah apa itu sunnah. Dalam kitab Usulus Sunnah beliau mengatakan as-sunnatu hiyal islam. wal islamu huwa sunnah. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Sedangkan Islam maka inti dan apa yang disebutkan dalam Islam adalah sunnah itu sendiri. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT oleh karenanya tema yang kita akan bahas agungnya sunnah Nabi kita tidak boleh salah paham bahwa yang dimaksudkan dengan sunnah itu bukan sinonim. Bukan kata yang maknanya sama dengan hukum-hukum sunnah di dalam agama kita. Dengan hukum-hukum mustahab atau mandub di dalam agama kita. Perlu diketahui bahwa pembahasan kita justru mencakup kelima hukum tersebut. Di dalam Islam, hukum-hukum Islam itu dikenal ada lima hukum. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, kemudian ada hukum mubah, ada makruh dan ada haram. Adapun yang kita bahas yang menjadi tema pengajian kita di malam hari ini bukan membahas hukum sunnah dari lima hukum Islam ini akan tetapi justru membahas keagungan lima hukum ini secara keseluruhan bahkan membahas Islam itu secara keseluruhan. Membahas syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ajaran Islam dikenal ada tiga pokok ajaran agama. Sebagaimana disebutkan dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau yang dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril yang datang waktu itu untuk diajarkan kepadanya tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Kemudian dijelaskan oleh baginda Nabi seluruh apa yang diminta penjelasannya. Kemudian di ujung-ujung hadis Umar bin Khattab menceritakan bahwa baginda Nabi menyebutkan bertanya kepada beliau Atadri manisailu Apakah kamu tahu wahai Umar siapa orang yang tanya tempo hari itu? Umar bin Khattab mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah menyatakan fa innahu jibrilu atakum yuallimukum umuradinakum Sesungguhnya yang datang yang bertanya tempo hari itu adalah malaikat Jibril. Dia mendatangi kalian adalah agar dia mengajarkan kepada kalian urusan-urusan agama kalian. Perkara-perkara agama kalian. Disebutkan di dalam hadis Jibril tersebut yang diajarkan oleh Jibril adalah apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Oleh karenanya pembahasan kita para bapak, para ibu yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi adalah Islam, iman dan juga ihsan. Yang di dalamnya ada akidah, perkara-perkara yang hubungannya dengan masalah keyakinan, i'tiqad. Di dalamnya ada ibadah yang terkait hukum-hukum perintah dan larangan anjuran dan pujian di dalamnya ada hukum muamalah bagaimana hubungan seorang manusia sebagai hamba kepada Allah Khalik tabaraka wa taala bagaimana hubungannya manusia dengan firman-Nya Allah Al-Qur'an bagaimana berinteraktinya seorang manusia sebagai umat kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana hubungan antara seorang dengan ayah dan ibunya bagaimana hubungan seorang dengan suami atau dengan istrinya, bagaimana hubungan dia dengan anak-anaknya, hubungan dengan manusia secara umum, hubungan muamalah. Juga di dalamnya ada bab-bab adab dan akhlak, tata krama dan tingkah pola yang terpuji yang diatur oleh syariat Islam. Semua itu adalah sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan bahas keagungannya. Kita akan sebutkan bagaimana keagungan sunnah. Menurut syariat Islam, menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam masalah ini Dikatakan kita akan mengambil faidah dari buku kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum bin Muhammad ibn Nasir As-Suhaibani yaitu yang beliau memberikan judul pada buku ini Ta'zimus Sunnah pengagungan terhadap sunnah Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Dikatakan oleh beliau mengawali apa yang beliau sebutkan dan apa yang telah kita sampaikan dalam mukaddimah beliau mengatakan walakinal murad bisunnati huna ketahuilah bahwa maksud dari sunnah yang kita bahas di sini adalah at-tariqatu wal huda jalan dan petunjuk ai hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatuhu yang dimaksudkan adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan yang ditempuh oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa amun yashmalul wajib wal mustahabba. Sehingga hukumnya pun menjadi hukum yang umum. Mencakup perkara yang diwajibkan di dalam Islam juga mencakup perkara yang hukumnya mustahab atau sunnah di dalam Islam wa yashmalul aqaida ibadati dan juga mencakup masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, masalah-masalah muamalah dan masalah tata krama atau suluk atau adab dan akhlak dan budi pekerti yang luhur sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala beliau menyebutkan wasunnatu dan sunnah yang kita bahas huwa at-tariqul masluku yang dimaksudkan adalah jalan yang dulu pernah dilalui fayashmalu dzalika at-tamassuku bima kana huwa wa khulafa'ur rasyidun sehingga yang dimaksudkan dengan sunnah metode atau jalan yang pernah ditempuh oleh baginda Nabi SAW dan juga yang pernah ditempuh oleh khulafa-khulafa beliau yang rasyid. Radha ta'ala anhum ajma'in. Minal itiqadati. Dari perkara keyakinan-keyakinan. Wal a'mali dan juga amalan-amalan ibadah. Wal aqwali dan juga ucapan-ucapan yang itu juga termasuk syariat Islam yang mulia Wahadihi sunnatu al-kamilatu. Inilah sunnah yang sempurna yang kita akan bahas pada pelajaran kita malam hari ini. Walihada kana salafu qadiman la yutriquna asma sunnati ila ala ma yashmulu dhalika kullahu. Oleh karenanya kata Imam ibnu Rajab Al-Hambali, ketika para ulama salaf dahulu menyebutkan secara umum makna sunnah, maka yang dimaksudkan oleh mereka adalah sunnah yang mencakup seluruh apa yang tadi telah disebutkan. Dari iktiqadat, akidah-akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, kemudian adab dan akhlak, dan yang seterusnya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ketahui apa yang kita maksudkan dari sunnah yang akan menjadi pembahasan pada pengajian kita di malam hari ini, kita akan lihat bagaimana pengagungan Islam terhadap sunnah yang dengannya kita akan tahu bahwa sunnah benar-benar perkara yang begitu agung yang wajib diagungkan oleh kaum muslimin di negeri manapun dia tinggal. Apakah di negeri timur, apakah di negeri barat. Apakah dia di negeri selatan, apakah di negeri utara. Apakah dia berkulit putih, apakah dia berkulit hitam. Seluruhnya kaum muslimin. Wajib mengagungkan sunnah. Sebagaimana yang ini diagungkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga diagungkan oleh pembawa sunnah. Yaitu baginda Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Abdul Qayyum dalam buku yang kita ambil faedahnya ini beliau mengatakan di antara ayat yang di situ Allah mengagungkan sunnah ini Allah berfirman Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Tidak patut bagi orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksudkan dengan orang yang beriman itu siapa? Allah tidak membatasi orang yang beriman yang dimaksudkan adalah orang-orang Arab semata, tidak. Yang dimaksudkan orang yang beriman adalah orang-orang yang non-Arab saja, juga tidak. Tidak dibatasi yang di negeri timur, yang di negeri barat, tidak. Tetapi berarti seluruh orang yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak patut bagi seorang yang beriman laki-laki apakah perempuan. Kita ini laki-laki dan kita perempuan. Berarti ayat ini juga menyebutkan tidak patut bagi kita ini. Tatkala Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara. Yang dimaksudkan dengan satu perkara adalah perkara din, perkara syariat, perkara sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang yang beriman ini masih ada pilihan yang lain yang dia lebih dahulukan. Mendahului apa yang Allah SWT putuskan dan apa yang Rasulullah SAW telah ambil sebagai sunnahnya. Pengagungan Allah terhadap sunnah disebutkan dalam bentuk bagaimana kita menyikapi sunnah sebagai umat. Jika telah kita dapati sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah dalam hal keyakinan akidah, apakah ibadah, apakah muamalah, apakah adab dan akhlak kita mengetahui ajaran sunnahnya, maka tidak patut bagi kita mendahulukan yang lainnya. Kita tinggalkan sunnah. Yang demikian menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla mengagungkan sunnah. Sehingga tidak dikatakan patut orang yang beriman tidak mengagungkan sunnah. Dan bentuk pengagungan sunnah orang yang beriman dan dia junjung tinggi dan diamalkan sunnah. Mendahului apapun dan mendahului pilihan yang manapun. Termasuk pilihan yang dia senangi. Pilihan yang dia apa berselera dengannya. Pilihan yang perasaannya adalah cocok dan seterusnya. Maka ditinggalkannya. Dalam rangka mengagungkan sunnah seperti yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Disebutkan dalam surat An-Nisa di antara bentuk pengagungan Allah SWT terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah disebutkan keagungan beliau sebagai seorang Rasul. Keagungan beliau sebagai seorang Rasul yang pembawa sunnah. Dia azza wa jalla berfirman, "May rasula faqad ata Allah." Barang siapa orang yang dia taat kepada Rasul, maka sungguh dia termasuk orang yang taat kepada Allah. Allah SWT mengagungkan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana keagungan apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah menyamakan ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala oleh karena Allah sudah perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman dalam ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasul. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, Sesungguhnya dia telah taat kepada Allah karena Allah memerintahkan kita taat kepada Rasul. Dan ini kata para ulama benar-benar bukti bahwa Allah Azza wa Jalla mengagungkan sunnah. Ini menjadi bukti betapa agungnya sunnah yang dibawa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga perkara mentaati sunnah oleh Allah Azza wa Jalla adalah disamakan dengan perkara mentaatinya subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan sunnah yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak sekedar pada apa yang diajarkan berupa akidah, berupa ibadah, berupa adab, akhlak dan muamalah, akan tetapi justru mencakup seluruh hal ihwalnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah begitu agung. Hal ihwalnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah begitu agung sehingga wajib bagi umat mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dalam surat yang lainnya surat Al-Ahzab ayat nomor 21 Allah SWT berfirman Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman fi Rasulillah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita ketahui para bapak para ibu yang ada pada diri beliau tidak sekedar perintah dan larangan tidak sekedar akidah yang beliau ajarkan, tidak sekedar muamalah yang beliau ajarkan, tidak sekedar adab dan akhlak yang beliau ajarkan. Tetapi hal ihwalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepribadian beliau? Sifat-sifat pribadinya beliau, bagaimana pula tentang apa kebiasaan beliau? Maka Allah menyebutkan dalam diri beliau sallallahu alaihi wasallam ada uswah hasanah, ada teladan yang baik bagi kalian seluruhnya. Oleh karenanya para bapak para ibu yang dirahmati Allah, hendaknya kita mengkaji sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya dengar bahwa di majelis kita ini, di masjid kita ini yang kami maksudkan juga ada pengajian sirah. Maka ini pengajian yang penting. Secara khusus lagi adalah bagaimana kita mengenal kepribadian beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi pri kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam agar dengan kita mengetahuinya kita bisa menjadikannya sebagai teladan. Sebagaimana Allah perintahkan kita hanya memeteladani beliau karena tidak ada teladan yang hasanah melainkan hasanah yaitu yang beliau teladankan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kelanjutan ayat Teladan yang baik yang ada pada diri beliau adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ada teladan uswah hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bagi orang-orang yang dia itu mengharap perjumpaan dengan Allah di hari kiamat bagi orang-orang yang berharap kelak memandang wajah Allah di surga. Bagi orang-orang yang berharap kelak dipertemukan dengan Allah Azza wa Jalla di surga. Dan bagi orang-orang yang berharap keberuntungan di hari akhir. Menunjukkan Allah Azza wa Jalla mengagungkan sunnah. Sebagaimana dia Azza wa Jalla jadikan pengagungan terhadap sunnah. Di antara sebab yang menjadikan seseorang kelak akan dipertemukan akan memandang wajah Allah tabaraka wa taala di syurga. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yanduru wajah Allah fi jannatihi amin. Semoga Allah selalu menjadikan kita semuanya para bapak para ibu termasuk umat yang kelak benar-benar bisa memandang wajah Allah selalu di surganya. Allahumma amin. Disebutkan oleh Allah SWT wa dzakarallaha katsiran dan bagi orang-orang yang dia ingin menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dijadikannya oleh Allah SWT mengagungkan sunnah termasuk perkara berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijadikan oleh Allah SWT mengagungkan sunnah adalah sarana berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menunjukkan benar-benar Sunnah adalah perkara yang agung sehingga Allah SWT pun mengagungkannya. Di dalam surat An-Nur ayat nomor 4 nomor 54 Allah SWT berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin." Sekiranya kalian taat kepadanya yaitu kepada Rasulullah SAW yang dimaksudkan, tahtadu niscaya kalian orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, semua kita manusia yang butuh hidayah. Semua kita butuh hidayah. Hidayah itu ada dua kata para ulama. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Dan hidayah taufik ada dua hidayah ilal Islam dan hidayah fil Islam. Dan setiap kita membutuhkannya. Oleh karenanya setiap sehari semalam Minimalnya Allah mengajarkan kepada kita meminta hidayah 17 kali. Dalam solat yang kita tunaikan lima waktu saja. Minimalnya. 17 kali Allah mengajarkan kepada kita agar kita meminta hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Sementara sebagian kalangan justru mengkritik Sebagian kalangan justru mengkritik karena tidak pahamnya tentang apa itu hidayah, tidak pahamnya betapa kita butuh hidayah. Karena dia memandang dengan sakit hati, dengan iri. Karena dia bermandang dengan pandangan mata yang sakit hati, dengan mata yang iri. Sehingga mereka menilai kaum muslimin semuanya adalah tersesat maka jangan ikut kaum muslimin. Jangan ikut kaum muslimin. Ikut saja kepada kami setiap bulan mendapatkan sembako. Setiap bulan dikirimi ini dan itu. Jangan ikut kaum muslimin. Kenapa? Kaum muslimin semuanya tersesat. Sehingga setiap hari semalam dia disuruh minta hidayah. Ihdina siratal mustaqim. Tidak pernah ada hentinya mereka disuruh minta hidayah. Karena mereka tersesat semuanya. Ini adalah keliru. Tidak memahami bagaimana mana hidayah sesuai dengan ajaran ulama-ulama ahlu sunnah jamaah. Ulama-ulama ahli tafsir. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama dan imam-imam kita. yang memberikan wejangan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita meminta hidayah karena pentingnya hidayah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah swt. Hidayatul irsyad adalah diturunkannya oleh Allah wahyu dari langit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah oleh Allah SWT diperintah untuk menyampaikan syariat. Dan beliau telah sampaikan semuanya. Pertanyaannya, apakah semua manusia di muka bumi beriman? Jawabannya tidak. Padahal hidayatul irsyad sudah sampai kepada manusia. Tidak semua orang-orang Arab yang dahulu datang Nabi kepada mereka, mereka beriman. Padahal hidayatul irsyad sudah sampai kepada mereka, menunjukkan datangnya hidayatul irsyad belum menjamin orang akan mendapatkan hidayah. Sehingga Allah akan berikan hidayah itu taufik. Sehingga Allah akan berikan hidayah itu taufik. Hanya orang-orang yang diberi hidayah taufik saja yang dia itu bisa menerima hidayah. Yang dia bisa menerima Islam yang dia bisa menerima iman. Oleh karenanya yang Allah SWT perintahkan bagi manusia untuk meminta kepada Allah hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Dan bagi orang-orang yang sudah beriman, hidayah dibagi dua. Hidayah menuju Islam, hidayah itu taufik menuju kita tahu tentang Islam. Wa hidayatul fil Islam dan hidayah di dalam Islam untuk bisa istiqomah tetap mengamalkan Islam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, betapa banyak saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, yang mereka terumbang ambingkan akidahnya oleh karena tawaran-tawaran materi, tawaran-tawaran sembako dan semisalnya yang akan dikirim setiap bulan. Yang demikian menunjukkan rapuhnya akidah, yang ini menunjukkan betapa hebat dan pentingnya kita itu meminta hidayah. Sehingga Allah SWT senantiasa perintahkan agar kita meminta hidayah. Ihdinas siratul mustaqim. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT dan disebutkan oleh Allah SWT bentuk dan wujud dari keagungan sunnah karena meniti sunnah adalah jalan menuju hidayah. Jika kita ingin mendapatkan hidayah bisa mengamalkan Islam, jika kita mengharapkan hidayah bisa istiqomah di atas Islam, maka caranya adalah kita harus mengerti sunnah. Kita mengambil sunnah Rasulullah sebagai sunnah yang kita taati. Perintah beliau kita tunaikan. Apa yang beliau ajarkan kita pelajari dan kita amalkan. Apa yang beliau contohkan kita teladani. Apa yang beliau puji kita pun memuji. Apa yang belum celah kita mencela, apa yang belum sesatkan kita sesatkan, apa yang belum luruskan kita pun katakan adalah yang lurus. Demikian cara kita mendapatkan hidayah taufik yang dengannya insya Allah taala kita akan mendapatkan istiqomah di atas taufik. Dan perlu diketahui para bapak para ibu bahwa hidayah taufik itu begitu penting. Nah, kita kan sudah beriman. Kita kan sudah Islam. Kita sudah sholat di masjid, kita datang di pengajian. Apa pentingnya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT? Kira-kira kalau mengatakan tentang siapa orang yang paling mendapatkan hidayah taufik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat semua kaum muslimin. Rasulullah adalah orang yang paling mendapatkan hidayah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikisahkan oleh istri beliau dan dikisahkan oleh sebagian sahabat yang pernah yaitu tinggal bersama beliau bahwa di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya musarrifal qulub sarif qalbi ala dinik ya Allah zat yang membolak-balikkan yang memalingkan hati palingkan hatiku ini untuk tetap istiqomah di atas agamamu Kenapa jika seandainya hidayah itu tidak penting? Seandainya hidayah taufik tetap istiqamah di atas Islam itu tidak penting. Kenapa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah doa ya muqallibal qulub Sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati mantapkan hatiku ini di atas ketaatan kepadamu. yang demikian menunjukkan betapa pentingnya hidayah taufik, betapa pentingnya kita itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, agar hati kita tetap mantap di atas Islam, di atas iman sampai Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengannya dengan kematian. Dan sekali lagi bukti dan wujud keagungan sunnah ditunjukkan bahwa meniti jalan sunnah adalah salah satu sebab yang mendatangkan hidayah taufik yang dengannya kita bisa istiqamah di atas iman dan di atas Islam. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat nomor 63 Allah Azza wa Jalla menyebut sebagai bukti agungnya sunnah Rasulullah saw adalah dia azza wa jalla berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim hendaknya takut hendaknya berhati-hati dan senantiasa waspada orang yang dia menyelisih dari perkaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam Perkaranya Nabi itu perkara apa para bapak para ibu? Perkara agama. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah membawa perkara agama. Tidak membawa perkara dunia. Hendaknya ini dipahami. Nabi diutus oleh Allah SWT dari langit diturunkan wahyu untuk mengurusi masalah agama. Masalah syariat. Bagaimana beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak untuk mengurusi masalah dunia. Maka ayat ini Allah menerangkan hendaknya hati-hati dan waspada orang-orang yang dia menyelisih perkaranya beliau, yaitu perkara agamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala bukti bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membawa perkara agama. Oleh sebab beliau tidak lebih tahu tentang masalah dunia dibandingkan umatnya. Seandainya beliau oleh Allah diutus juga mengurusi urusan dunia, maka tidak ada orang yang lebih tahu tentang perkara dunia melainkan harus beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam peristiwa di hadis yang sahih disebutkan ketika Rasul dan kaum muslimin datang ke Madinah berhijrah. Didapati orang-orang Madinah adalah petani kurma, pekebun kurma dan kita tahu bahwa kurma secara takdirnya Allah Azza wa Jalla harus dikawinkan. Antara putih dengan sarinya harus dipertemukan agar kurma itu berbuah dengan sempurna menyaksikan kenyataan orang-orang Madinah pekebun kurma melakukan hal yang demikian Rasul itu mengingkari. Kenapa kalian melakukan yang demikian? Dalam bahasa kita ini ya, dalam bahasa kita. Kenapa kalian melakukan yang demikian? Barangkali dalam biasa dalam bahasa Lamongan gak usah dingonokke. Nah. Wis ben buah-buah dewi. Tetapi di masa panen penduduk Madinah gagal panen. Karena kurma tidak berbuah sempurna. Mereka gagal panen, akhirnya mereka mengadu kepada Nabi saw Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya binasa tanaman-tanaman kami. Maknanya apa? Tidak menghasilkan panen. Dari sebab waktu itu mereka tidak mengawinkan kurmanya. Sehingga Nabi kemudian bersabda kepada mereka para sahabat. Yang ini menjadi dalil apa yang kita sebutkan tadi beliau bersabda antum a'lamu bisuuni dunyakum. Kalian adalah orang-orang adalah manusia yang lebih tahu. Lebih berilmu. Maknanya lebih berilmu daripada saya. Pada saya seorang nabi, saya seorang rasul. Tetapi kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan Nabi menyebutkan dunia kalian disebutkan di situ tentang masalah pertanian masalah perkebunan. Sehingga hal yang terkait dengan dunia seperti perindustrian, teknologi, sains, nah, ilmu tentang kehutanan, tentang peternakan dan yang lain-lainnya. Tentang teknologi mobil, tentang teknologi pengeras suara, teknologi adanya jam dan yang lain-lainnya. Ini adalah perkara dunia. Inilah perkara dunia yang itu lepas dari apa yang disebutkan dalam ayat. Adapun yang dimasukkan di dalam ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi maka hendaknya takut dan waspada orang-orang yang dia menyelisihi perkaranya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah perkara din, perkara agama, akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam Kenapa harus takut dan waspada? Antusibahum fitnatun. Sekiranya akan ditimpa mereka itu oleh fitnah. Takut dan waspadalah. Karena fitnah akan menimpa mereka. Au azabun alim. Atau sekiranya akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala Ketika ditanya apa itu fitnah yang dimasukkan di dalam ayat. Barangkali kalau kita ditanya para bapak para ibu, fitnah itu apa? Fitnah itu menurut kita kan tuduhan tak terbukti. Nah, tuduhan tak terbukti. Nah, kemarin itu saya disebutkan kamu itu begini-begini. Ah itu fitnah. Itu fitnah. Nah, saya dengar kabar berita begini-begini bu tentang panjenengan. Iya, saya telah terfitnah. Hanya seperti itu, berarti ringan. Pada itu sudah tidak ringan. Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan fitnah kata Imam Ahmad adalah asyirku. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah asyirku. Syirik, menduakan Allah tabaraka wa taala. Bermula dari menyelisihi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari menyelisihi ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya takut orang akan terjerumus pada dosa syirik menduakan Allah tabaraka wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Ahmad Ibnu Hambal, jika seseorang dia telah meninggalkan sunnah di antara sunnah Nabi dan menyelisihinya, maka dikhawatirkan di dalam hati dia ada penyakit zaighun. Ada penyakit zaighun, kecenderungan untuk memilih yang jelek daripada yang baik penyimpangan untuk mendahulukan syirik daripada tauhid, kecenderungan meninggalkan yang solihah, mendahulukan yang kobihah, dan adalah penyakit yang sangat berat yang menimpa hati seseorang. Dan ternyata di antara sebabnya adalah karena orang menyelisihi sunnah. Sekali lagi ini adalah bukti yang menunjukkan betapa agungnya sunnah dari perkara meninggalkan sunnah dan meneliti sunnah. Seseorang bisa terjatuh pada dosa syirik. Menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala yang kita tahu. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam beberapa hadis. Tentunya masih banyak ayat yang darinya kita akan tahu betapa agungnya sunnah dan bagaimana Allah mengagungkan sunnah. Kita tidak mungkin membaca semua ayat yang dikutip oleh Syekh Abdul Qayyum dalam kitabnya ini. Kita akan beralih kepada bukti-bukti agungnya sunnah dari hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abi Dawud dalam sunannya, Imam Tirmidzi juga di dalam sunannya, dan Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis ini minimal derajatnya hasan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya adalah derajatnya sahih. Dari hadisnya Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan wasiat yang pesan wasiat ini menunjukkan agungnya sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh sahabat Ali Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu pagi pada suatu pagi setelah salat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mauizah hasanah kepada kami para sahabat waktu itu. Dan itu hasanah di pagi hari itu tidak sebagaimana hari-hari yang lain. Mau'idah hasanahnya begitu menyentuh hati. Sehingga para sahabat mengatakan kami menangis mendengarkan itu hasanah pagi itu. Dan hati-hati kami takut bergetar karena mendengar itu hasanah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Berarti Nabi juga pernah menyampaikan kuliah subuh. Juga pernah menyampaikan apa? Kuliah subuh, pengajian setelah sholat subuh. Dan para para ibu tidak sekedar setelah sholat subuh. Bahkan di seluruh sholat lima waktu. Nabi pernah menyampaikan pengajian setelahnya. Kalau bahasa kita pengajian kan. Nabi pernah menyampaikan mu'idah hasanah. Nabi pernah menyampaikan kuliah subuh. Atau kuliah duhur atau kuliah asar. Begitu dan seterusnya. Karena sesungguhnya beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan sesuai dengan hajatnya. Maka kita pun demikian. Kita pun demikian. Kita berhajat kepada ilmu, kita berhajat kepada mau'idah. Maka kita adakan kesepakatan kita berkumpul di masjid ini. Untuk kita dengarkan mau'idah hasanah. Untuk kita dengarkan ilmu. Agar kita terpenuhkan hajat-hajat kita. Yaitu mendapatkan apa yang bisa melunakkan kembali hati kita yang keras. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan ilmu setelah kita jahil tidak mengetahui agama kita agar kita mengetahui mana yang sunnah dari yang bid'ah, agar kita mengenal mana yang syirik dari yang tauhid, agar kita lurus di atas tauhid dan meninggalkan syirik, dan kita istiqomah di atas sunnah meninggalkan kebid'ahan. Dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Disebutkan oleh Al-Irbadi bin Sariyah Ketika kami mendengarkan mu'idah hasanah beliau di waktu subuh itu, kami menangis. Hati kami pun takut sehingga kami katakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, benar-benar ini seperti pesan perpisahan. Ini seperti wasiat perpisahan. Kami merasa bahwa setelah hari ini bisa jadi Anda tidak akan lagi menyampaikan wasiat-wasiat. Kami rasakan ini sudah dekat wafatnya engkau ya Rasulullah. Dalam bahasa kita ditafsirkan demikian. Oleh karenanya ya Rasulullah berilah kami ini pesan wasiat. Setelah mau itu ini berilah kami pesan wasiat ya Rasulullah. Maka beliau menyebutkan dalam wasiat beliau yang agung usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati. Aku wasiatkan kepada kalian wahai para sahabat. Kalau dahulu yang ada di hadapan Nabi adalah para sahabat. Setelah mereka sudah wafat, setelah mereka sudah tidak ada lagi, hadis ini disampaikan oleh ulama kepada generasi-generasi setelahnya sampai kepada kita. Sehingga maknanya hadis ini juga wasiat bagi bagi kita. Maka hendaknya kita perhatikan pesan wasiat Nabi ini buat kita. Usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku pasiatkan kepada kalian agar kalian yang pertama bertakwa kepada Allah. Kemudian senantiasa dengarkan dan taati pemimpin-pemimpin kalian. Wa in abdun habasyun meskipun pemimpin kalian adalah orang-orang dari budak Habsyi sekalipun yang sesungguhnya mereka tidak berhak menjadi pemimpin tetapi dengan cara apapun ternyata mereka menjadi pemimpin kalian senantiasa dengarkan dan taati instruksi-instruksinya yang benar yang ma'ruf usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ati wa in abdun habasyiyun. Kenapa para bapak para ibu Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang nanti tetap tinggal hidup sepeninggalku, niscaya dia akan mendapati perselisihan-perselisihan yang cukup banyak. Para bapak, para ibu, dalam kehidupan kita sekarang ini kita mendapati perselisihan yang yang banyak. Banyak mereka-mereka yang menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. Ajaran khawarij ada di mana-mana. Ajaran murjiah ada di mana-mana pada menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Syiah juga mendakwahkan ajarannya di mana-mana. Mu'tazilah juga demikian mengajarkan ajaran di mana-mana padahal itu semuanya menyelisih akidah kita yaitu akidah alusunah wal Jamaah. Dan Nabi mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Usikum bitaqwallah. Sebabnya adalah fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang tetap tinggal hidup sepeninggalku kelak dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Bagaimana solusinya untuk aman dari perselisihan? Supaya kita itu aman agama kita, supaya agama kita tetap aman tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Pesannya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah fa'alaikum bisunnati. Maka cara kalian itu supaya selamat agama kalian tetap di atas ahlu sunnah wal jamaah adalah pegang teguh sunnah Pegang teguh sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan juga pegang teguh sunnahnya sahabat-sahabatku. Utamanya adalah khalifah rasyidku. Yang ada sepeninggalku. Adu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu tadi dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan hati-hati dan waspadalah oleh kalian perkara-perkara yang baru dari agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalatun. Dan setiap yang bid'ah adalah tersesat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, hadis ini menunjukkan keagungan sunnah. Yang mana yang menunjukkan keagungan sunnah? Sunnah adalah penyelamat dari perselisihan dan percekcokan yang kita dapati. Ketika orang-orang Syiah menyeruak mengajarkan akidahnya. Ketika Khawarij juga begitu mengajarkan akidahnya. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Mu'tazilah mengajarkan akidahnya. Kita bingung kita ikut yang mana, saya harus melu yang mana, macam-macam. Maka ternyata resepnya untuk kita aman adalah tamasak bis sunnah. Pelajari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Baca kitab-kitab ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian pegang teguh akidah ini. Dan tinggalkan perkara yang baru. Makanya kalau ada tren yang baru jangan kita itu gegabah ikut, ikut-ikutan. Bapak, nah, pengajiannya di mana Bapak? Kok Bapak ada amalan demikian? Oh ini ada di sana. Baru ini saya juga baru tahu belum lama. Nah, jangan terus apa namanya suka kepencut, kepencut apa bahasa Lamongan? Nah, sama ya. Nah, alhamdulillah sama. Nah, jangan terlalu suka kepencut. Kita harus punya prinsip agama kita ini adalah agama yang diwariskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada para sahabat, kepada tabiin, tabiut tabiin, kepada imam-imam kita sampai hari ini. Kata Imam Malik rahimahullah taala mengatakan menimpali firman Allah tabaraka wa taala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan Hari ini telah aku sempurnakan buat kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Imam Malik Darul Hijrah mengatakan, "Malam yakun yawma idin dinan." Falam yakunil yaumadina. Ketahuilah, jika demikian maka sesuatu apapun, apakah keyakinan, apakah ibadah, amalan, apakah ucapan dan bacaan dan dikir-dikir, apakah termasuk yaitu adab dan akhlak, apakah muamalah-muamalah yang di hari itu di hari Islam disempurnakan oleh Allah itu tidak termasuk ajarannya Nabi, tidak masuk agama ini, maka hari ini pun kata Imam Malik tidak bisa dimasukkan dalam bab agama. Maka ketika itu ah, Imam Malik mengatakan dan perkataan itu akan tetap berlaku sampai nanti hari kiamat. Jika di hari disempurnakan Islam, perkara ini tidak termasuk bagian dari agama, maka selamanya tidak bisa dikategorikan masalah agama. Oleh karenanya, apabila ada tren baru justru kita bertanya. Kita tanyakan dulu kepada tuan guru, kepada ustadz, kepada kiai, kepada ahli ilmu yang ada di tempat kita. Kita kok ada dengar ada pelajaran begini menurut ahlu sunnah wa jamaah. Ajaran seperti itu bagaimana? Apakah sesuai dengan sunnah apakah tidak? Karena kita wajib mengagungkan sunnah. Jika tidak maka kita harus ingatkan saudara kita itu supaya kita tidak ikut-ikutan sunnah dan saudara kita pun kembali dari hal yang menyelisih sunnah menuju sunnah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Siapa Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Rasyid yang pertama. Orang yang dekat dengan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengagungkan sunnah Nabi? Beliau mengatakan lastu tarikan syai'an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azigha. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan aku tidak pernah meninggalkan sesuatu pun yang aku dapati Nabi melakukannya melainkan aku juga mengamalkannya. Kenapa kata Abu Bakar Siddiq mengatakan sesungguhnya aku takut. Sesungguhnya aku takut seandainya aku meninggalkan sesuatu saja dari agama yang diajarkan Rasulullah, dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, aku akan menyimpang dari sunnah ini. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengagungkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Siapa yang tidak kenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala? Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang terpercaya. Termasuk nasabnya adalah dari jalurnya ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Akhbarani Abu Hanifah telah menghabarkan kepada saya Abu Hanifah, Ibn Samak Ibn Fadl, Ash-Shihabi. Qala berkata, Haddasani Ibnu Abi Dhi'bin anil Mukri, an Abi Shuraih al-Ka'bi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala amal fathi. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda di tahun Fathu Makkah peristiwa perang Fathu Makkah. Apa kata Nabi SAW dalam sabda beliau? Man kutilalahu lahu qatilun fawa bi khairin fawa bi khairin nadaraini. In ahabba akhadal aqla wa in ahabba falahu qudun. Barang siapa yang dia itu menjadi wafat yaitu di hari perang Fathu Makkah maka dia adalah menjadi orang yang baik dalam dua pandangan sekaligus. Dia adalah orang yang baik akalnya. Kalau dia tidak baik akalnya maka dia adalah orang yang berat untuk di dipukul. Abu Hanifah mengatakan, Fakultu libni Abi Dhi'bin. Maka aku katakan kepada Ibnu Abi Dhi'bin, Atakhudhu bihada ya Abul Haris. Apakah kamu mengambil hadis ini? Apakah hadis yang sahih ini kamu ambil? Kamu percayai? Padahal para bapak, para ibu yang dirahmati Allah apabila hadis itu sahih, maka itu sabdanya Rasulullah SAW yang benar. Jika hadis itu benar dari Rasulullah SAW berarti itu sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hadis itu benar dari Nabi, Imam Syafi'i mengatakan dalam riwayat ini, ternyata Abu Hanifah ini bukan Abu Hanifah imam ya, Abu Hanifah yang lain, Ibnu Samak, Ibnu Fadl Ash-Shihabi. Apakah Anda mengambil hadis ini? Kamu jadikan sebagai pandangan dalam Islam, kamu jadikan sebagai akidah atau yang lainnya. Fadharaba Maka dia pun menepuk dada saya. Wasoha lantas dia berteriak dengan suara yang keras kepada saya. Siyahan kathiran. Dengan yaitu teriak yang diulang-ulang. Waqala kemudian beliau mengatakan dalam perkataannya itu, uhaddisuka an Rasulillah wa taqulu ta'khudhu bi Aku menyampaikan hadis ini adalah hadisnya Rasulullah. Kemudian Anda mengatakan, apakah Anda menyampaikan hadis ini? Apakah Anda mengambil hadis ini? Naam, benar. Akhudubi. Aku terima hadis ini. Karena hadis ini adalah hadis sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, bagaimana sikapnya seorang ulama besar terhadap hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pengagungan para ulama terhadap sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan pada kalimat beliau yang lainnya, Ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahadin. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan ulama-ulama Islam telah bersepakat. Ulama-ulama Islam telah bersepakat. Ulama yang awake dhewe niku telah bersepakat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, apa yang disepakati? Man istabana lahu sunnatu Rasulillah. Siapapun yang keterangan sunnah Rasul sudah jelas bagi dia. Sudah disampaikan kepada kita hadisnya Nabi. Hadis itu hadis yang sahih. Ajarannya demikian atau apa yang diyakini seperti ini. Sudah sahih, jelas sampai kepada kita. Lam yahillalahu maka tidak halal bagi orang ini yang sudah sampai kepadanya sunnah Nabi tersebut an yada'aha meninggalkan sunnah Nabi ini tadi liqauli ahadin hanya untuk mengikuti pendapat orang. Tidak boleh meninggalkan hadis, meninggalkan sunnah untuk mengikuti pendapat orang siapapun berarti orang ini. Ini kenapa para bapak para ibu? Sebab agungnya sunnah. Agungnya sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak boleh didahulukan perkataan siapapun untuk meninggalkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Termasuk wujud dan bentuk agungnya sunnah adalah disegerakannya hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang sunnah disegerakan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu taala anhu dia mengisahkan anna rajulan bahwasanya ada seorang laki-laki akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali dia waktu itu makan dan di sisinya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia makan dengan tangan kiri Para bapak, para ibu makan itu dengan tangan kanan. Sebagaimana itu ajaran sunnah. Ini bukan adat. Bukan kebiasaan. Tetapi ajaran sunnah. Nabi mengajarkan kepada seorang bocah. Diajari adab tata krama yang baik ketika masih bocah. Ya gulam. Samillah. Wakul biyaminik. Wakul mimma yalik. Wahai bocah, Baca bismillah dulu kalau mau makan. Kemudian makan dengan tangan kananmu. Kemudian makanlah makannya yang dekat. Jangan tanganmu ke sana kemari. Ini ajaran sunnah. Ajaran syariat Islam. Bukan kebiasaan, bukan adat. Tetapi ajaran syariat Islam. Ketika itu ada seorang laki-laki yang dia makan dengan tangan kiri. Di sampingnya ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda kepada orang ini. Kul biyaminik. Pak, kalau ini Bapak, nah, Bapak, nah, makanlah dengan tangan kananmu. Yang mengatakan ini bukan kita, yang mengatakan bukan atasan, yang mengatakan bukan bos kita tetapi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ucapannya adalah sunnah yang wajib diagungkan. Tetapi orang ini ketika diingatkan oleh Nabi mengatakan la astati nun sewu kula mboten saged Para bapak, para ibu yang diminta Allah. Kalau panjenengan bilang mengingatkan saudara panjenengan. Nah, budi anu nek dahar asto sing tengen. Nah, terus bilang, nah, ora iso aku. Kira-kira ya, kira-kira benarkah ibu itu tidak bisa? Tidak benar. Apa sulitnya memindahkan makanan dari tangan kiri ke tangan kanan kemudian mengangkatnya ke mulut? Maka tidak ada orang yang demikian setelah disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan dia berarti orang yang sengaja menentang sunnah. Dia sengaja menyelisih sunnah. Maka dia mengatakan la astati, aku tidak mampu, aku tidak bisa. Maka Nabi pun tahu bahwa orang ini sengaja menentang sunnah. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, las tatokta. To'ta, kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan bisa. Seketika itulah. Seketika itulah. Orang itu disebutkan. Qala fama rafa'aha ila Maka setelah itu sesaat itu juga orang ini tidak bisa mengangkat kedua tangannya menuju mulutnya. Na'udzubillah. Diadab seketika oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dia sengaja menyelisihi sunnah. Tidak ditunda besok, tidak ditunda nanti Disegerakan saat itu pula orang yang tidak bisa mengangkat kedua tangannya menuju mulutnya. Na'udzubillah. Yang demikian menunjukkan betapa agungnya sunnah. Betapa agungnya sunnah di antara sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan. Riwayat yang kedua yang ini termasuk riwayat yang terakhir yang kita bisa sampaikan pada pengajian kita di malam hari ini. Ada seorang yang dia itu menyebutkan ketika disebutkan di sisinya hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Ida istaiqadha ahadukum min naumihi fala yughmis yadahu fi ina'in hatta yaksilahu salasan." Ketika diriwayatkan disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan dia mencelupkan tangannya di dalam bejana yang berisi air. Apakah bejana itu berupa bak mandi? Apakah bejana berupa ember? Atau yang semisalnya, yang berisi air. Sehingga dia harus basuh dulu dua tangan itu tadi tiga kali. Para bapak, para ibu, ini ajaran sunnah. Ini sunnah yang wajib diagungkan. Jika kita bangun malam-malam dari tidur kita, kita tidak berwudu apakah kita tidak buang hajat, tidak boleh kedua tangan kita itu masuk ke bejana begitu saja. Sebelum kita mencucinya tiga kali terlebih dahulu, ambil air dengan gayung dulu, diguyurkan kedua tangan kita tiga kali, baru kita boleh memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air. Kalau tidak demikian tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa alasannya Nabi sudah menyebutkan fa'innahu la yadri aina batat yadah. Sesungguhnya orang itu di saat tidur tidak tahu di mana kedua tangannya itu bermalam. Di mana kedua tangannya bermalam. Karena kalau kita tidur tidak sadar, maka Nabi menyebutkan dengan alasan ini kita dilarang memasukkan kedua tangan kita ke dalam bejana yang berisi air kecuali telah telah dibasuh tiga kali. Ada orang yang dia sombong terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan hadis ini baik-baik sebagai pelajaran mengagungkan sunnah. Orang ini sombong di hadapan sunnah Nabi. Dia mengatakan, aku tahu di mana bermalamnya kedua tanganku. Dia mengatakan, aku tahu di mana bermalamnya kedua tanganku. Kenapa dia mengatakan demikian? Yang pertama, karena dia menolak sunnah. Yang pertama, karena dia menolak sunnah, menentang sunnah. Yang kedua, karena dia istihza bis sunnah. Karena dia memperolok-olokkan sunnah, mempermainkan sunnah. Yang wajibnya diagungkan sebagaimana Allah mengagungkannya. Sebagaimana Rasulullah juga mengagungkannya. Maka disebutkan dalam riwayat. Tatkala orang yang dia melecehkan sunnah tadi itu tidur malam. Dia tidaklah bangun di waktu pagi. Melainkan dia mendapati azabnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwa kedua tangan dia itu masuk di duburnya sampai di pergelangan tangannya. Na'udzubillah. Kedua tangannya masuk di duburnya sampai ke pergelangan tangannya. Na'udzubillah. Yang demikian tidaklah terjadi melainkan karena disegerakannya balasan dan hukuman bagi orang-orang yang sengaja menentang dan menyelisih sunnah yang itu wajib untuk diagungkan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Sesungguhnya masih banyak riwayat-riwayat yang dengannya kita akan tahu dan kita akan mengerti betapa agungnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar masalah-masalah yang itu adalah akidah yang paling pokok. Tidak sekedar masalah ibadah. Tidak sekedar masalah muamalah. Tetapi masalah adab dan akhlak pun. Termasuk ajaran sunnah. Yang wajib dijunjung tinggi. Yang wajib diagungkan. Diagungkan dengan cara dipelajari. Kemudian dibenarkan dan diimani. Kemudian diamalkan. Dan kemudian diajarkan dan didakwahkan kepada manusia. Di saat hari-hari kita sekarang para bapak para ibu, banyak sekali aliran-aliran liberal yang mereka berbaju bermacam-macam. Yang ini adalah gagasan-gagasan untuk menentang sunnah. Maka kita harus waspada. Kita harus waspada. Kita harus mengkaji lebih dalam tentang sunnah. Kemudian kita imani dan kita yakini kemudian kita amalkan. Dan tidak boleh kita terpengaruh dengan gagasan-gagasan ajaran liberal yang banyaknya adalah untuk mendangkalkan kaum muslimin dalam hal berakidah dengan sunnah. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Apa yang bisa kami sampaikan pada pengajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita hidayah dan juga kepada kita taufik agar kita dengan pengajian di malam hari ini lebih Terdorong untuk senang dan mencintai sunnah. Terdorong untuk senang mempelajari sunnah. Kemudian mengamalkannya dan meyakininya. Dan agar kita bisa membentengi akidah kita. Dari semua akidah yang mengajarkan penyimpangan dan penentangan terhadap sunnah. Sehingga dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai sunnahnya Rasul Sallallahu sebagaimana yang dia azza wajalla janjikan di dalam Al-Qur'an qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum katakan ya Muhammad kepada umatmu sekiranya kalian mengaku cinta kepada Allah sekiranya cinta kepada Rasulullah maka ujilah mereka itu katakan kepada mereka fattabi'uni ujiannya adalah itibaklah kepada sunnah sehingga yuhbibkumullah. Orang-orang yang cinta kepada sunnah, yang mengikuti sunnah, Allah akan mencintai mereka dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Wajahnya wa iyyakum. Semoga Allah selalu menjadikan saya dan juga panjenengan semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kecintaan Allah karena kita berusaha mencintai sunnah dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa dan kesalahan kita yang sudah-sudah. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan wallahu taala a'lam. Wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.